Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' <clears throat> yang merupakan bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam dosa Kesalahan Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam dosa Atau kesalahan adalah At-tawabun Yang bertaubat Telah kita baca penjelasan Syekh Abdul Al-Basam rahimahullahu taala <clears throat> sampai pada poin yang keberapa? Bisa dimatikan yang ini? Qala Asy-Syaikh <clears throat> rahimahullahu taala al-khamis faedah yang kelima At-taubah hiya ruju' ila Allah taala bin nadam ala ma minal ma'asi. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan menyesali apa yang telah berlalu dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dikerjakannya. Wal azmi ala tarkiha dan bertekad kuat untuk meninggalkannya imanan karena keimanan la li ajli naf'id dunya bukan karena ada manfaat dunia bukan karena tujuan dunia dia bertaubat kembali kepada Allah menyesali perbuatannya dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena tujuan dunia tetapi imanan karena keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Au adhan nas dan bukan pula karena ada gangguan manusia. Dia bertobat karena diganggu manusia ya, udah bertobat, Nah, karena ada gangguan. Nah, kalau nggak ada gangguan dia nggak bertobat. Nah. Wa an la yakuna ala ikrahin wa iljain dan taubatnya dia itu bukan terpaksa bukan karena terpaksa bal ikhtiyaru halit taklif bahkan atas pilihannya sendiri bukan karena terpaksa hadza huwa taubah inilah taubat kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan menyesali kemaksiatan yang telah berlalu dan bertekad kuat untuk meninggalkannya karena keimanan bukan karena tujuan dunia bukan karena gangguan manusia dan bukan karena paksaan ya. akan tetapi atas dasar kesadaran sendiri pilihannya sendiri Nah, inilah taubat. Kemudian as-sadisah faedah yang keenam Qala Al-Ghazali dikatakan oleh Al-Ghazali al-muqbil 'ala Allah taala la budda lahu min at-tauba min al-ma'asi wa dzalika li amrayn Orang yang menghadap kepada Allah bertaubat dari dosa la budda lahu minat tauba minal ma'asi maka mesti dia harus bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan jadi orang yang sedang menghadap kepada Allah rindu kepada Allah ya maka mesti dia akan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan wadzalikal yamrain Yang demikian karena dua perkara. Ahadiha salah satunya liyahsulalahu taufiqut ta'ah agar dia mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan. Fa inna syu'madz-dzunub yurithul hirman. karena dosa itu ya, pengaruh dosa itu akan mewariskan herman diharamkannya kita dari taufik. dosa itu mewariskan herman terharamkannya kita dari taufik minallah dari Allah azza wajalla wa inna dhunuba tamna'u 'ani sayri ila Allah taala wal musara'ati ila khidmatih dan dosa-dosa itu menjadi penghalang ya. penghalang dalam perjalanan menuju Allah dan penghalang dalam musyawarah bersegera bersegera untuk tunduk dan taat kepada Allah maka orang yang mukbil Allah orang yang sedang menghadap kepada Allah rindu ingin bertemu Allah mesti dia akan bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dua perkara, salah satunya tadi. Nah, karena agar supaya dia mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan ketaatan. Ya, karena dosa itu mewariskan hirman, terharamkannya seorang dari taufik. Dan dosa-dosa itu akan menghalangi perjalanan seseorang kepada Allah. Ya, dan akan menghalangi seseorang dari berlomba-lomba dan bersegera untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani <clears throat> alasan yang kedua karena innamatalzamu talzamu taubatu lituqbal minal abdi ta'at Diharuskannya taubat karena agar supaya diterima ketaatannya Faina taubata irdo'an lirrob. Karena taubat itu membawa keridoan bagi Allah. Ya. Akan membawa keridoan Allah. Taubat akan membawa keridoan Allah. Ya. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan dalam keadaan kita orang yang diridoi, maka akan diterima ketaatan-ketaatan kita. Fakaifa nadu'uhu wa nunajihi wa nusni alaihi wa huwa ghabban? Maka bagaimana kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita memuji Allah dalam keadaan Allah murka ya, karena kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka ini alasan yang kedua. Karena taubat naam menjadi sebab diterimanya amalan-amalan soleh seseorang. Ya. Karena taubat akan membawa keriduan Allah. Allah akan ridho kepada orang yang bertaubat. Ketika Allah telah ridho kepada orang tersebut, Allah akan menerima ketaatan dan amal solehnya. Ya. Karena bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan Allah ghadban, sedang marah kepada kita karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan dan kita belum bertaubat darinya. Wa taubatun nasu min masail qalb. Dan taubat nasuha itu merupakan upaya-upaya hati. Ya. Nah, hati yang naam sangat berperan ya, dalam taubat nasuha. Fahiyatar kuhtiyari bin sabak yaitu meninggalkan eh, dosa yang sudah berlalu yang dia kerjakan karena sengaja atas kesadarannya ta'ziman lillahi ta'ala meninggalkan dosa yang sudah berlalu tersebut ya, Ta'ziman lillah dalam rangka mengagungkan Allah wa hadharan min sakhatih dan dalam rangka untuk menghindari murka Allah. Ya. Ini taubat nasuha. Berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka menghindari murka Allah. Kemudian as-sabi'ah faidah yang ketujuh Wali salah satu syurut <clears throat> dan taubat itu ada tiga syaratnya. Taubat ada tiga syaratnya. Ahaduha salah satunya tarkudan bihtiyaran lillahi taala. Meninggalkan dosa meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa dipaksa. Ya. Meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala ikhtiaron tanpa dipaksa. Asani yang kedua, syarat yang kedua, al-azmu ala an la ya'uda ilaihi, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Asali syarat yang ketiga, an-nadamu ala mafata minhu, menyesali dosa yang telah dia lakukan. Ya. Nah, ini di antara syarat-syarat taubat nasuha. Yang pertama, berhenti langsung dari dosa tersebut. Ya. Karena Allah, bukan karena terpaksa. Berhenti langsung dari dosa tersebut. Beda orang yang berhenti karena Allah dengan orang yang berhenti karena alasan lain. Kenapa kamu berhenti dari minum khamer? Ya. Ini karena dokter bilang kalau saya masih minum khamer nih apa tambah parah ya. Penyakit saya misalkan. Nah, ini bukan karena Allah. Ya. Namun taubat yang nasuha itu adalah berhenti dari dosa tersebut lillah karena Allah Subhanahu wa taala ikhtiaran tidak dipaksa. Kemudian syarat yang kedua bertekad kuat, punya tekad ya untuk tidak mengulanginya. Nah, kalau masih belum punya tekad, ya taubatnya bukan taubat nasuha. Ya, masih ada pikiran ah nanti kalau ada kesempatan lagi, nah, saya lakukan lagi. Nah, sekarang banyak orang misalkan, ya kelihatan ada tekad, oh nanti kalau saya punya uang saya akan e, melakukan itu lagi. Sekarang lagi bokek. Dia punya tekad untuk mengulangi, ya, ada keinginan untuk mengulangi. Maka ini bukan taubat nasuha. Karena taubat nasuha harus azm, punya tekad yang yauda ilai, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Asalis syarat yang ketiga tadi menyesali dosa yang sudah berlalu disesali, menyesal. Nah. nah, menyesal dan ditutup-tutupin. Ya. Tidak menceritakan dengan bangga. Ya. Kalau menceritakan dengan bangga kan, oh, nah, khawatir, ya, dia bukan orang yang menyesali. Karena syarat taubat nasuha adalah an-nadam. Dia menyesali terhadap apa yang sudah berlalu. Kalau nggak menyesal ya taubatnya bukan taubat nasuha. Ini tiga syarat dari syarat-syarat diterimanya taubat. Suma in idza kana fi haqqi Kemudian apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, berkaitan dengan orang lain, ya, dia berbuat dolim kepada orang lain, misalkan ngambil barang orang lain, mencuri barang orang lain, ya, menumpahkan darah orang lain, ya, berkaitan dengan hak orang lain, fa innahu yuzadu syartun rabi', maka ditambah syarat yang keempat wahwa ada'uhu awil istismahu min sahibihi yaitu dia menunaikan hak saudaranya yang sudah dia ambil atau meminta maaf ya, meminta untuk dihalalkan dari orang yang telah diambil haknya ya. nah kalau dia mencuri barangnya maka dikembalikan barangnya atau kalau dia nggak bisa mengembalikan karena nggak punya e, harta atau barang yang bisa dikembalikan kepadanya minta dihalalkan ya nah jadi jika dosa tersebut berkaitan dengan anak Adam Dengan orang lain maka ditambah syarat yang keempat Yaitu menunaikan atau meminta maaf Hak saudaranya yang telah dia ambil Fama kana minal mal Kalau dosa tersebut adalah Dalam bentuk harta ngambil hartanya mencuri misalkan. Fayajib alaika radduhu in amkanak. Maka wajib bagi engkau untuk mengembalikan harta tersebut jika memungkinkan bagimu. Ya, jika engkau bisa. Wa illa jika tidak bisa fatastahilla sahibahu maka engkau meminta untuk dihalalkan kepada orang yang telah engkau ambil hartanya tersebut minta maaf dan minta untuk dihalalkan. Nah, kalau tidak seperti ini, ya, maka nanti di akhirat akan ada, nah, hisab perhitungan. Nah, sehingga ada seorang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa amalan yang banyak, kemudian tiba-tiba dia bangkrut Nah, amalannya banyak masya Allah. Ya. Tetapi dia telah mendolimi si fulan, mengambil barangnya si fulan, menumpahkan darahnya si fulan dan seterusnya. Nah, jadi pahala-pahalanya untuk ganti tadi, ya kezaliman-kezaliman tadi. Naam sehingga dia menjadi orang yang muflis, bangkrut. Ya. Maka hendaknya meminta halal ya, kepada orang yang telah kita zalimi. Jika itu harta, maka kita kembalikan hartanya jika kita bisa. Jika tidak bisa, kita meminta maaf dan meminta untuk dihalalkan. Ya, meminta untuk dihalalkan. Dan seorang ketika dimintai maaf atau minta untuk dihalalkan, nah, ya, maka berlakulah untuk berlapang dada. Ya berlakulah atau bersikaplah dengan sikap lapang dada. Ya. Ada teman kita minta maaf. Nah, nah lapang dada lah. Wasfahu, wa'fu wasfahu. Maafkanlah dan naam berlapang dada lah. Nah. Nah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah Allah Subhanahu wa taala ingin agar Allah mengampuni kalian? Nah. Kalau engkau ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, atas dosa-dosa dan kemaksiatan maka maafkan orang yang bersalah ketika dia meminta maaf. Baik. Nah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i Barang siapa yang diminta maaf ya, kemudian dia tidak memaafkan fahuwa syaitan. Maka dia adalah syaitan. Nah, kama qala rahimahullahu taala. Maka minta halal kepada saudara kita yang telah kita ambil hartanya jika kita tidak bisa mengembalikan sesuai dengan jumlah harta tersebut. Fa'in ajista an ma'rifatihi kalau engkau tidak mampu mengingatnya ya, atau tidak tahu orangnya sekarang di mana ya, mencuri barangnya si Fulan, tapi nggak tahu sekarang Fulan udah pindah kemana nggak tahu, ya. sehingga mencari-carinya susah, ya. alamatnya nggak ada, ya. susah ini bagaimana? Ya. dak anhu maka engkau bersodakoh atas nama si orang tersebut. Ya. misalkan pernah mencuri uangnya 100 ribu, maka Nah, ketika sulit mencari orangnya untuk mengembalikan harta tersebut, maka dia ke seratus ribu atas nama orang tersebut. Nah. Terus bagaimana kalau tiba-tiba ketemu? Nah. Sudah bersodakoh, sudah lama 10 tahun nih. Sudah, sudah disodakohkan 100 ribu. Tiba-tiba ketemu, oh datang lagi ini misalkan. Nah. Maka apa? Kembalikan 100 ribu itu. Sodakoh tadi pahalanya kepada kamu. Nah, adapun orang tadi haknya dikembalikan. Kemudian wa aman nafsu. Kalau dosanya terkait dengan jiwa, ya, membunuh orang misalkan. Ya. Fatum kinuhu al kisos. Maka memungkinkan bagi dia untuk menjalani kisos. An nafsu bin nafsi. Nyawa dibayar dengan nyawa bunuh dibayar dengan dibunuh lagi. Au auliya'uhu. Fa'in ajista farruju ilal ibtihal an yurdiyallahu anhu yaumal qiyamah. Atau kembali kepada uh, kebijakan para wali mayit kalau para wali mayit mengatakan nggak usah dikisah, lah, bayar apa ya, bayar diat aja. Nah, seratus ekor unta. Nah. Eh. Satu ekor unta berapa harganya? Eh? Gak tahu ya. Kalikan seratus. Nah. Baik, bayar sebanyak seratus ekor unta maka dia bebas ya jika telah membayar diat jika para wali mayit tersebut menginginkan diat fa'in ajista <clears throat> kalau engkau tidak mampu juga ya. Farruju ilal ibtihal an yurdiyallahu anhu yaumal qiyamah. Maka kembali kepada ibtihal mubahalah ya melakukan melakukan mubahalah agar Allah Subhanahu wa taala meridoinya. Nah, pada hari kiamat nanti. Kemudian wa amal ardu apabila dosa tersebut terkait dengan kehormatan. Fa inik tabtahu au bahattahu au syatamtahu ziba nafsak baina yaday manfaat dzalika indahu wa antastahilla min sahibihi hadza idza lam takhsha ziyadata ghaid wa illa fal marji ila Allah ta'ala liyurdi angka. Kalau dosa tersebut terkait dengan kehormatan, nah, engkau telah melanggar kehormat, kehormatan saudaramu. Misalkan engkau telah menggibahi dia, oh si pulang dulu demikian demikian demikian gibah. Aubahat tahu atau engkau telah berdusta tentang dia. Nah, ya. Kalau gibah kan menyebutkan perkara sesuatu yang nah Eh, benar dilakukan oleh saudaramu. Nah, namun tidak selayaknya untuk dibicarakan. Ini namanya ghibah. Ya. Kalau buhtan, engkau berdusta atas nama saudaramu. Si fulan melakukan demikian-demikian padahal enggak. Maka ini buhtan, dusta. Ya. Kalau benar yang dilakukan oleh si fulan ini, maka itu ghibah engkau telah menggibahinya atau engkau telah mendustakan atau berdusta atas nama seseorang. Aisyah tahu atau engkau telah mencela dia. Engkau telah mencela dan mencerca dia. Maka fatukadzib nafsak baina yaday manfaat dzalika indah. Maka eh, naam taubatnya adalah dengan engkau mendustakan dirimu. Ya. Di hadapan orang yang engkau telah gibahi. Ya. Nah, atau di hadapan orang yang telah engkau naam berdusta atas namanya. Nah, atau di hadapan orang yang telah engkau celah. Nah, engkau merustakan dirimu ya, bahwa saya salah, saya naam khilaf ya, keliru dan seterusnya. Nah, mendustakan dirimu di hadapan orang tersebut yang telah engkau gibahi. Wan min sahibihi dan engkau meminta halal kepada orang yang telah engkau gibahi. Minta maaf dan minta untuk dihalalkan. Hadza tapi ini idza lam takhsha apabila engkau tidak khawatir akan bertambahnya kemarahan saudaramu. Nah, kalau engkau ceritakan kepada saudaramu dan memungkinkan atau eh, apa ini perkiraannya saudaramu ini akan tambah marah ya. Misalkan mau dijelaskan, ya akhi, ana minta maaf ke antum, ana pernah ngibai antum, antum demikian demikian demikian ya. Nah, khawatir e, bukan malah memaafkan ya. Dia malah akan bertambah gerem ya. Nah, tambah panas ya. Maka apa? Jangan minta halal kepadanya. Kalau dikhawatirkan tadi, khawatir akan bertambah kemarahannya. Nah, kalau engkau terus terang kepadanya, nah. maka cukup kalau kondisinya seperti ini cukup engkau menjelaskan yang sebenarnya. Ya. Misalkan dulu engkau pernah mengatakan si fulan itu pendusta misalkan ya. Nah, si fulan itu demikian dan demikian di hadapan orang lain, hibah. Nah, maka di majelis itu juga ya, dia jelaskan si fulan itu masya Allah orang yang jujur, si fulan itu masya Allah orang yang soleh ya. Apa e, menceritakan yang sebaliknya dari cerita dulu yang pernah dia ceritakan. Nah, memujinya dan menjelaskan e, hal kondisi yang sebenarnya. Nah, di majelis gibah tersebut. Nah. Baik. Ini jika dikhawatirkan akan bertambahnya kemarahan orang yang digibahi jika kita menjelaskan e, tentang gibah yang pernah kita lakukan. Tapi kalau dilihat nah ini nggak akan marah ini. Ya, orangnya naam enakan misalkan. Ya, nggak akan marah insya Allah. Maka ngabas, engkau minta maaf ya akhi pernah gibahin antum. anak khilaf, anak salah dan demikian seterusnya Kemudian dia insya Allah akan memaafkan Baik, <clears throat> namun jika dikhawatirkan akan bertambah kemarahannya tadi Tidak usah minta halal, hanya saja cukup engkau menyebutkan kebaikan-kebaikannya Nah, di majelis eh, yang pernah engkau gibahi dia Wa illa jika tidak farmaji ilallahi ta'ala maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala liyurdi angka agar Allah ridho kepadamu. Nah, caranya dengan tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang telah dia gibahi. Nah. Taib. Wa amal hurmah. Fa in khuntahu fi maharimihi fatadarra ila Allah liyurdi anka. Adapun kalau permasalahan dalam masalah hurmah tentang naam hormah perkara-perkara yang Allah haramkan atau harga diri ya, hormah mungkin di sini maknanya harga diri. Fa'in khuntahu jika engkau khianati dia fi maharimihi dalam perkara-perkara naam yang dia larang. Kau khianati dia. Fatadarra ilallahi liyurdi anka maka hendaklah engkau bertadarru kepada Allah kembali bertadarru merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal ya, liur diangka agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu jika yang kau langgar adalah hormah na'am Wa amma fiddin Adapun apabila pelanggaran tersebut dalam urusan ad-din, agama seseorang, fa in fasaqtahu, apabila engkau mengatakan dia fasik, menuduh dia fasik, padahal orangnya bukan fasik. Au tahu. atau engkau mengatakan dia mubtadi' ahlul bidah, padahal bukan ahlul bidah. Au tahu atau engkau menyatakan dia sesat. Ya, padahal tidak sesat. taj ila takdzibi nafsik 'inda man kaffartahu au tahu engda, wa an min sahibihi in amkana kadzalik. Maka perlu engkau na'am mendustakan dirimu sendiri ya, itu mengakui kesalahan di hadapan orang yang telah engkau kafirkan atau di hadapan orang yang telah engkau bid'ahkan Ya. Nah. Wa antastahilla min sahibihi dan engkau meminta halal, minta maaf kepada orang tersebut in amkana kadzalik jika memungkinkan bagimu. Nah. Baik. <clears throat> Engkau menuduh dia apa? Naam fasik. Ya. Oh, si fulan suka minum khamar, ya. Nah. Misalkan apa alasanmu? Ya, saya pernah lihat. Ya. Nah, check and recheck bukan dia, ternyata adiknya. Mirip memang. Ya. Nah, wajahnya mirip. Nah. ternyata yang kakaknya ini soleh ya. Rajin ke masjid dan lain sebagainya. Yang fasik tadi adiknya misalkan karena mirip. Berarti salah keliru. Keliru menuduh orang fasik ya. Padahal dia orang soleh, maka minta maaf ya. Nah, Tapi ini diantara <clears throat> contoh-contoh dosa yang dilakukan naam terhadap hak adami, hak orang lain atau hak anak Adam. Nah. Maka ditambah syarat yang keempat Dia menunaikan hak anak Adam tersebut Mengembalikannya Atau dia meminta halal Jika tidak mampu mengembalikan hak Saudaranya tersebut Wallahu ta'ala alam bisawab Naam Masih tersisa 1, 2, 3, 4 5, 6 6 faidah lagi Ya namun insyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillahi ta'ala Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Wa astaghfiruka wa tubilaik Walhamdulillahi rabbil alamin